bukan hanya untuk mencari duniawi, waktu-waktu kita kita habiskan untuk yang namanya mencari, mencari, mencari harta dunia, menumpuk harta dunia, sehingga sama sekali tidak ada waktu untuk mencari ilmu sama sekali tidak ada ilmu untuk kita memperbarui keimanan kita dengan mendengarkan nasihat demi nasihat yang penting dalam kehidupan kita sama sekali tidak ada kesempatan dan waktu yang kita gunakan untuk hadir di majelis taklim, majelis ilmu guna kita untuk menyatakan apakah yang sudah kita lakukan benar atau salah di dalam rangka ibadah keseharian kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apabila sudah banyak manusia-manusia yang semacam itu, dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah dikatakan di dalam sebuah kata, dikhawatirkan itulah merupakan tanda-tanda akhir zaman di dalam sebuah akal dikatakan la ya'ti halal nasi ya'ti halal nasi zamanun akan datang, bakal hadir, bakal datang kepada manusia suatu zaman akhir. Himmatuhum butunuhum. Yang manusia itu himmahnya, semangatnya, keinginannya adalah prioritasnya yang dicari untuk mengenyangkan perutnya saja. Kalau di antara manusia, manusia semangat untuk mengisi perutnya luar biasa. Seringkali ilmu adalah nomor dua. Ilmu adalah nomor tiga. Yang penting kepuasan perutnya saja. Yang penting adalah prioritas perutnya yang demikian ini. Apalagi dia sudah mengatakan yang halal nanti saja. Yang ilmu yang demikian halal haram nanti saja. Yang penting dapat dulu. Soal nanti salah kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau berani mengharam, mengharamkan, menghalalkan yang haram. Na'udzubillah min Ya, akhir zaman itu tanda-tanda akhir zaman adalah himmatuhum butuluhum. Prioritas manusia sudah mengutamakan perut-perut mereka. Wasyarafuhum syarafuhum mata'uhum. Sedangkan tanda kehormatan mereka mereka bisa dikatakan manusia mulia kalau memiliki berbagai macam atribut-atribut duniawi. Memiliki berbagai macam berbagai macam benda-benda yang sifatnya duniawi. Itu sudah terjadi di akhir zaman yang demikian ini hadirin. Kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh akhlaknya. Kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh kemanfaatan bagi orang lain. Kemuliaannya bukan ditentukan oleh ilmunya, tapi ditentukan oleh dunia dunianya. Sehingga hadirin, kalau kemudian dia adalah orang yang sukses dunianya, orang yang kelihatan kaya raya luar biasa, itulah manusia-manusia ukuran kehormatan dan kesuksesan. Sedangkan ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama pendahulu kita, ukuran kesuksesannya adalah keilmuan mereka. Ukuran kesuksesan adalah kemanfaatan mereka bagi orang lain. Kesuksesan mereka adalah sejauh mana mereka bisa menampilkan akhlakul karimah di dalam kehidupannya dan menjadi uswah teladan bagi orang lain. Di akhir zaman ini, yang terjadi adalah justru kebalikannya. Yang seringkali dikatakan oleh guru kita Habib Salari terus, kita mendapati sebagian orang, ada ahli-ahli ilmu, ada orang yang kemudian yang saya hadirin, katakan dia itu meminang anaknya putri orang lain. Ya, seringkali yang ditanyakan adalah nuansa-nuansa duniawinya. Kalau Anda ingin meminang putri saya, mobil Anda berapa mas? Kalau anda meminang putri saya, beda kisahnya lepasan sirama. Kalau anda meminang putri saya, cek anda berapa isinya. Kalau anda meminang putri saya, kira-kira rumah di perumahan yang mana bakal anda tempatkan putri saya? Kalau jawabannya tepat, lumayan hadirin. Tetapi bagi yang tidak tepat ini karena memang tidak ada, bukan? Dan pekerjaan anda apa mas? Sekalipun yang demikian itu wajar-wajar saja kepada orang tua. Tetapi itulah hadirin nuansa-nuansa akhir zaman. Tetapi kalau jawabannya bukan pekerjaan saya biasa. Senengan saya ini ngaji. Apalagi kalau jawaban saya seorang guru. Aduh, guru mas. Alamat nih anak kalau kita nani kapur, mereka gak ngerti itu nih. Janganlah sudah yang lain saja ini. Sudah tidak menjanjikan katanya itu. Hadirin hadirat setengah pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tanda kehormatan itu sudah ditentukan oleh nuansa-nuansa duniawi, itulah tanda akhir zaman. dua kiblatuhum nisa'uhum yang jadikan kiblat mereka menjadikan panutan mereka di akhir zaman sudah berubah kepada nisa'uhum kepada wanita-wanita yang ada di antara mereka. Laki-lakinya menyerahkan berbagai macam hal kepada wanita. Lebih takut kepada wanita, lebih takut kepada istrinya daripada yang lain. Luar biasa. Ini sudah menandakan akhir zaman. Ya. Wadinuhum tarahimuhum wa Agama mereka Bukan sebagaimana agama yang kalau panjang melakukan dan kita jalankan ini hadirin. Tetapi agama bagi mereka ukurannya adalah dinan dan dirham. Ukurannya adalah sejauh mana agama itu menghasilkan uang bagi saya. Sejauh mana agama itu menghasilkan duniawi bagi saya. Itulah apalagi yang namanya dinar dan dirham, yang namanya uang ini sudah menjadi panutan mereka. Kalau ada uang, lancar. Kalau tidak ada uang, kapan-kapan mawon. Ya, pokoknya jadi sudah yang demikian ini. Kalau akhir zaman yang demikian ini, inilah tanda-tandanya hadirin. Tidak lama lagi dunia ini sudah akan ya kemudian akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian ini. Dan akhir daripada ungkapan akal ini mengatakan, Ulaika syurul khaliq. lah yang punya persepsi dan pendapat-pendapat yang semacam itu adalah seburuk-buruknya makhluk ciptaan Allah. La khalaqa lahum indallah. Yang Allah tidak butuh kepada orang-orang yang semacam ini hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah kembali kepada masalah kita. Penyakit pertama ahli ilmu yang harus kita hindari, hubbu dunia, cinta dengan harta dunia. Sedangkan yang kedua, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wanisyamul akhirah. Penyakit ahli ilmu yang harus kita hargai ini yang menyebabkan ilmu pulau jenengan boten manfaat bagi kita ini adalah pulau panjenengan lupa akan akhirat. Karena sibuk dengan mengumpulkan duniawi, sibuk dengan petirnya dunia, pulau panjenengan lupa bahwasanya pulau panjenengan masih ada alam akhirat yang sifatnya abadi, la nihayatalah, yang tidak ada putusnya, yang tidak ada tempat selesainya akhirat itu. Wah, yang itu wonten bagus حفظكم كنزنا في أعمار أمتي ما بين ستين أو سبعين umur-umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun wa alluhum man yajuzu dzalik al dan sedikit sekali orang yang melampaui daripada umur 70 tahun itu bukan tidak ada ada tapi sedikit sekali Dikit umur manusia termasuk sangat kecil hadirin sangat singkat Swita sampun berangkat kan Gusti Allah. betul puluh pun berangkat. Atau mungkin lebih dan sebagainya. Loh, kita lupa yang demikian. Bahwasanya kita di dunia ini ada batas kehidupannya. Asik dengan ini Nikmat dengan dunia. Lupa akan akhiratnya. Begitu akhirat sudah dia, begitu dia meninggal, kaget ya Allah. Saya tidak membawa zatul akhirat. Saya tidak menampi, saya tidak membawa bekal akhirat ya Allah mati apa dikata hadirin kalau sudah mati boten sakit balik tentunya ini boten gusti kalau saat zaman tak balik boten sakit yang demikian ini tidak bisa ada koleksi-koleksi yang demikian ini. Kalau Kanjeng sudah wafat, sudah mati, selesailah kehidupan Anda itu. Berarti soal Anda lulus atau tidak, tergantung amal kita ketika dunia ahli ilmu itu penyakitnya jangan sampai terjadi adalah lupa dengan akhirat. Dapat menawi panjang panjenengan sampai umur telung puluh. Eh, dirasakan kanjeng berarti kurang telung puluh tahun kah? Telung puluh niku pernah mboten suwe wae ini. Kalau kita umur saya sudah 40 satu, berarti kurang 20 tahun kah panjenengan? Nah, kalaupun saya ketesan, berarti kurang 10 tahun kah? Walaupun cerita ustaz, oh lampu kuning yang demikian itu. Kalau pitung puluh tapi sehat walafiat, Alhamdulillah. Tulis yang dikasih Allah. Lek sikap jamaah, nemen-nemen tiang yang demikian itu. Lek buatan tambah amal, kebaikan dan kebajikan. Wajah nemen orang yang semacam ini hadirin. Oleh karena itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah pasti kita akan kembali kepada Allah. Manusia yang lupa akan akhiratnya, ilmu yang dia dapat sebanyak apapun tidak akan manfaati yang demikian itu. Ini yang harus dihindarkan oleh orang-orang ahli ilmu dan orang-orang yang senang dan cinta datang di majelis ahli majelis ilmu. Sedangkan yang ketiga adalah penyakit yang dikhawatirkan mengenai orang-orang yang berilmu yang apabila penyakit ini mengenai ahli ilmu ilmunya bukan manfaat tidak akan manfaat yang ketiga katanya wa khauful apa hadirin takut miskin takut takut. padahal yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala kewajiban kewajiban yang sebatas ikhtiar Sedangkan yang memastikan itu adalah kalau yang namanya umur masih ada, pasti kita akan mendapatkan rezeki itu, pasti itu. Dan yang namanya rezeki itu tidak akan salah diberikan Allah kepada orang lain. Oh, rezeki ini seharusnya diberikan kepada fulan, kita ya kok rezeki nggak ada dulu, tidak akan begitu. Jadi tidak ada, mas, nah, sama nyerobot rezekiku ya, sama nggak ada yang demikian. Nanti rezeki ini sama yang demikian, yang demikian itu. Apalagi kalau di antara kita ketakutan dengan kefakiran, dengan kemiskinan dan sebagainya. Sehingga kita menghabiskan waktu, membanting tulang lempung, mengumpulkan duniawi, akhirnya itu tadi kepada yang kedua, lupa akhiratnya. Loh kalau nggak begitu, mangan apa awal itu? Ya mangan apa, mangan apa boleh. Ya makan kalau sudah waktunya makan. Nah iya, dimakan apa? Sebatas kita ikhtiar hadirin. Kalau kita mau memikirkan rezeki itu kadang-kala berapa banyak berapa banyak hadirin orang yang tidak mencari rezeki atau orang yang tapi kalau sudah mendapatkan rezeki bakal datang rezeki itu kepadanya tetapi kalau rezeki itu bukan milik dia hanya sekedar membawa ya sekedar membawa saja hadirin. katakanlah pulau panjenengan yang siapa hadir undangan dan sebagainya diundang oleh seseorang waktu dikawani berkat wah kok hadirin berkat ini ke, luar biasa tapi ketika diundangan tadi yang nggak makan sebab dia karyawan ya sakit ya sisinya sakit karyawan kita wani itu amat boten masuk hari yang mawon ya boten itu sakit musik dan sebagainya ya apa yang biasanya ditawarkan mana ya sing keringan sing putih yang putih yang tembok ya mungkin Seringkali gampang dijodoh. Minta dan sebagainya. Yang demikian, akhirnya tidak makan. Sulit pun berkasih wabut. Begitu datang, ya makan ya istrinya, ya anaknya, ya putunya. Itu memang hasil punya itu. Itulah kadang-kadang ada yang mencari tapi bukan merasakan rezeki. Adakah memang boleh pasti merasakan rezeki yang demikian itu. Ada seseorang yang pesan ya saya pernah dapati orang yang semacam ini kalau dikonsum HP keduanya wah sekarang apa aku ini ini kamu jenengan awak HP kan nggak tahu bosen usah karena keluarga kan geria kulon ini buat tenang serangan yang mengatakan cara tinggi kulon ini wah tinggi gak mangan nek tuku tok kamelo mangan ada kelompok itulah hadirin Allah membagi rezeki yang demikian itu oleh sebab itu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah ahli ilmu itu tidak boleh takut kafir. Mesti sudah dibagikan oleh Allah kewajiban pulau panjenengan ikhtiar karena kita diberi ruang apa itu diberi ruang untuk ikhtiar dari ikhtiar kita kerja kita bukan kita harus mendapatkan rezeki sekian dari kerja kita itulah hadirin dosa dosa kita diampuni oleh Allah sesal keringat kita dinilai pahala oleh Allah dan sebagainya. Itulah maksudnya Allah yang demikian. Kalau saya kerja satu bulan harus dapat sekian, kalau tidak tidak boleh, Tidak bisa. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala menungguan itu buat tenang hal yang demikian. Walhasil ahli ilmu tidak boleh takut dengan kesakitan. Kalau dia hafal pakar, takut dengan sakit, takut miskin, ilmu yang dia dapatkan buat manfaat yang demikian itu. Yang ketiga, yang keempat, kata Imam Abdul Hasan Asyadili, sekaligus menutup pengajian kita. Dikatakan yang keempat yang harus dihindari karena merupakan penyakit ahli ilmu adalah wal atau Apa wal itu hadirin? Putus asa. Tidak boleh ada orang ahli ilmu itu putus asa Selama kalau panjenengan gaten sifat putus asa, titik-titik mutung, titik-titik pekel gak lagi, titik-titik putus asa, itulah merupakan tanda orang yang ilmu yang bermanfaat yang demikian itu. Di dalam surat Yusuf hadirin ayat yang 87 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim ungkapan Nabiullah Yakub kepada putra-putranya Ya Bani, Ya Bani Yalhabu فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله janganlah kalian menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah innahu la yai'asu min rauhillah illa al kafirun tidaklah akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmatnya Allah dari anugerahnya Allah kecuali orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala selama kula panjenengan gatai Gusti Allah selama kula panjenengan gatai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kula lan jenengan tidak boleh putus asa. Ahli ilmu tidak boleh putus asa. Kapanpun ahli ilmu putus asa, dia akan menjadi orang-orang yang tidak manfaat ilmunya. Itulah hadirin hadirat kalian yang bisa kami sampaikan. Sedikit yang bisa kami sampaikan atau gunan dan manfaatnya tentang kuliah jenengan. Ihdinas siratul mustaqim. Innal aisyah aisyul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.